Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin, makin seru. seru. Selamat mendengarkan.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 Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-181 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandan, Rusli sebagai Rangga Lawi, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Harpa Sakti Lubis sebagai Kebo Anabrang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Marlon sebagai Kakitan Parawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Kupu bajil dan kaki tangannya pergi meninggalkan bukit karang putih. Derap kaki kuda mereka telah lenyap bersama angin yang menyapu daerah yang berbukit-bukit. Arya Kamandanu merasa beruntung dan bersyukur. Orang-orang bercadar hitam itu telah menyelamatkan jiwanya. Dia memang sedikit terluka. Dadanya merasa agak sesak. Pimpinan orang-orang bercadar itu yang ternyata adalah Ranggalawe menawarkan agar Arya Kamandanu mau kembali ke Majapahit. Dengan halus Arya Kamandanu menolak tawaran itu. oh, terima kasih Gusti Ranggalawe. Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba. Kukira kau terluka Kamandanu. Sebaiknya kau kembali ke Majapahit dulu. Dan kukira luka-lukamu itu perlu dirawat dengan baik Kamandanu. Terima kasih Gusti. Tapi sepertinya luka hamba tidak begitu parah. Kamandanu. Setidak-tidaknya kau perlu istirahat. Ayolah kembali ke Majapahit bersama kami. Iya, benar. Lereng Gunung Arjuna masih cukup jauh dari sini. Kami mengkhawatirkan keadaanmu, Kamandan. Sebaiknya memang kau kembali ke Majapahit dulu. Terima kasih, Gusti. Tapi ampun, Gusti. Hamba tidak bisa menunda perjalanan hamba ini. Hamba harus segera sampai di lereng Arjuna. Ya, aku tahu. Kau mempunyai tekad yang besar, Kamandanu. Baiklah. Tapi sebelum kau pergi, aku ingin mendengar ketegasanmu sekali lagi, Kamandanu. Ampun, Gusti. Ketegasan mengenai apa? Begini, Kamandanu. Atas nama Gusti Sang Rama Wijaya, atas nama Pedukuhan Majapahit, aku masih mengharap agar kau mau bergabung bersama kami. Iya, Kamandanu. Pedukuan Majapahit sangat membutuhkan orang seperti kau. Aku juga sependapat. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan kemampuanmu itu bisa kau abdikan untuk suatu cita-cita yang lebih luhur. Ampun Gusti. Maafkan hamba. Bukannya hamba menolak tawaran Gusti. Tapi rasanya untuk sekarang ini, belum saatnya hamba terjun ke dunia keprajuritan. Kamandan, Kau bisa berbuat hal-hal yang baik untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan kemampuan yang kau miliki itu, kau bisa menolong kehidupan rakyat jelata yang selama ini menderita, Kamandanu. Benar, Kamandanu. Sekarang ini, rakyat jelata hidup dalam keadaan tertindas. Apa yang menjadi hak-hak mereka telah dirampas dengan semena-mena oleh pemerintah Kediri. Mereka tidak bebas lagi bersuara. Sebab mulut-mulut mereka telah dibungkam oleh ujung pedang dan mata tombak dan corong-corong kekuasaan yang tersebar ke segala pelosok desa. Kita harus ikut berjuang, Kamandanu. Kita jangan hanya berpangku tangan. Kita harus mengikuti panggilan hati nurani kita sebagai seorang satria, Kamandanu. Ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba mengerti. Rasanya hamba pun tidak rela melihat kesewenang-wenangan yang sedang melanda tanah Jawa ini. Sepertinya bunyi gamelan perjuangan itu pun sudah terdengar jelas di telinga hamba. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun Gusti. Sebenarnya hamba tak ingin mengecewakan Gusti. Tapi, ya, apa boleh buat? Untuk sekarang ini memang hamba belum bisa memenuhi tugas tersebut. Hmm, sekali lagi mohon ampun Gusti. Ya. iya. Baiklah Kamandanu. Kalau memang kau keberatan, kami pun tidak bisa memaksamu. Dan hal-hal seperti ini memang tidak boleh ada unsur paksaan, Kamandanu. Tapi seandainya suatu ketika pendirianmu itu berubah, kau bisa langsung datang menemui aku di Pedukuhan Majapahit. Dan pintu rumahku selalu terbuka untukmu sampai kapanpun. terima kasih Gusti. Terima kasih atas perhatian dan penghargaan Gusti Ranggalawe terhadap hamba. Arya Kamandanu segera minta pamit untuk meneruskan perjalanannya ke lereng Gunung Arjuna. Tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam. Ah, sayang sekali. Mestinya laki-laki seperti dia itu bisa berbuat banyak untuk membantu kita ini. Oh, iya. Agaknya dia memang sedang mengalami suatu persoalan yang cukup berat, Akhiran Kalawi. Benar, Kakang Banyak Kapuk. Mudah-mudahan saja dia segera bisa menyelesaikan persoalan pribadinya itu. Kukira dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab, Kakang Rangkalawe. Iya, iya. Aku pun berpendapat begitu, adik Kebo Anabrang. Tapi sudahlah, lebih baik kita segera kembali ke Majapahit. Dan kukira Paling tidak malam ini empu bajil dan kaki tangannya tidak akan mengganggu dia lagi di jalanan. Arya Kamandanu terus menuruni bukit Karang Putih, melewati jalanan berbatu. Suasana malam sangat lengang. Mendadak terdengar ringkik kuda di kejauhan. Arya Kamandanu bergegas melangkah ke arah kaki bukit dan segera mendapatkan kudanya di bawah sebuah pohon rindang. Dia menepuk-nepuk leher binatang itu sebelum kemudian melompat ke punggungnya. dadaku masih terasa sesak. Tapi rupanya aku masih cukup beruntung. Pukulan Aji Segoro Geni yang dihempaskan pendekar cebol itu tidak telak mengenai tubuhku. <coughs> Aduh. Ada rasa nyeri yang menyengat di lambungku sebelah kiri. Setiap kali batuk, lambung kiriku rasanya seperti ditusuk-tusuk pisau. meneruskan perjalanan ke lereng Arjuna malam ini juga. Bagaimana kalau aku mencari tempat istirahat dulu untuk memulihkan tenagaku? Ah, tidak. Kasihan Panji Ketawang dan Mesin. Bagaimanapun juga aku harus segera kembali ke lereng Arjuna. Apapun yang akan terjadi atas diriku. kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu berlari kencang menembus kepekatan malam. Suara kakinya yang menderap di atas jalanan berbatu bergema dipantulkan oleh bukit-bukit di sekitarnya. Sambil menahan rasa sakit di lambung bagian kirinya dan sebagian dadanya, Arya Kamandanu memaksakan diri untuk terus bertahan di atas punggung kudanya. Tapi belum sampai 50 pal jauhnya, dia merasakan lambung kirinya panas bagaikan disiram bara api. Dia terus berusaha untuk bertahan, tapi rasa sakit itu menguras sebagian besar cadangan tenaganya. Mendadak kepalanya terasa pusing dan tubuhnya menjadi lemas. Mendadak pandangan matanya menjadi gelap dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Tubuhnya segera melorot ke bawah. Rupanya kau di sini. Apa yang kau lakukan di sini, Panji? Uh, tidak apa-apa, Bi. Kau sedang mengerjakan apa? Uh, saya tidak mengerjakan apa-apa, Bi. Saya hanya duduk-duduk saja. Sejak kemarin, kulihat wajahmu tidak cerah. Kau sakit ya? Tidak, Bi. Saya tidak sakit. Kau kelihatannya murung sekali, Panji. Eh, Paman Kamandanu, kapan pulangnya, Bi? Kata Bibi hanya sebentar. Nah, rupanya kok ingat pamanmu ya? Tidak ada paman Kamandanu. Rasanya sepi sekali, Bi. Saya jadi tidak kerasan di sini. Pamanmu sedang ada urusan penting. Nanti kalau sudah selesai, pasti dia akan pulang lagi. Kau tidak usah menunggunya. Jangan-jangan Paman Kamandanu tidak kembali lagi ke sini, Bi. Ah, itu tidak mungkin, Panji. Paman Kamandanu sayang sekali padamu. Dia sayang pada kita. Dan dia pasti kembali pada kita. Percayalah pada Pipi. Ah, <laughs> sudahlah, Panji. Kau jangan terlalu memikirkan pamanmu. Lebih baik kita hidup apa adanya. Nah, sekarang ayolah ikut Bibi. Kemana, Bi? Kita sudah kehabisan air bersih. Ayolah kita ke pancuran di belakang sana untuk mencari air bersih. Kau ambil tempayan-tempayan bambu itu ya. Nah, tunggulah Bibi di depan. Baik, Bi. Misalnya, Paman Kamandanu tidak kembali lagi. Bagaimana, Bi? Aduh, Panji. Kok masih juga memikirkan pamanmu? Saya agak takut, Bi. Tinggal di tempat seperti ini. Kalau ada Paman Kamandanu, saya tidak begitu takut. Paman Kamandanu pintar sekali olah kanuragan. Kalau ada bahaya mengancam, pasti Paman Kamandanu akan melindungi kita, Bi. Tapi kalau Paman Kamandanu tidak ada, Bagaimana? Siapa yang akan melindungi kita? Panji, walaupun Paman Kamandanu tidak ada bersama kita, masih tetap ada yang akan melindungi kita. Siapa, Bi? Sang Yang Widi, atau penguasa seluruh alam semesta inilah yang akan melindungi kita. Siapa Sang Yang Widi itu, Bi? Dialah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dialah yang akan menentukan nasib manusia. Sekalipun kita kuat, sekalipun kita dilindungi oleh orang-orang kuat, tapi kalau Sang Yang Widi tidak mengendaki, pastilah bahaya itu akan dapat menerkam kita juga. Nah, sudahlah Panji. Nanti setelah kau menjadi dewasa, kau pasti akan lebih mengerti soal ini. Sekarang kau harus percaya pada Bibi. Jangan lagi menanyakan pamanmu. Percayalah, bahwa pamanmu tidak akan melupakan kita. Nah, bagaimana? Ah, itu lihat, gentong-gentong bambumu sudah penuh semua. Ayo, angkatlah ke tepi. Ah, ah, ah, berat sekali, Bi. Airnya penuh soalnya. tunggu sebentar, Panji. Ayolah, kita angkat bersama-sama. Kau di sebelah sana, bibit di sebelah sini. Kau siap? Pelan-pelan saja, Bi. Nanti airnya tumpah. Uh, uh, uh, ayo, ah. eh, terus Panji. Terus eh, ah. ke sebelah sana. Iya, ke sebelah sana. Aduh. Ada apa, Bi? Ada apa? Perutku, perutku sakit sekali, Panji. Aduh, ah, tunggu sebentar. Ah, istirahat sebentar. Ah, aduh. Airnya terlalu penuh, Bi. Lebih baik kita buang saja separuh. Tidak usah. Tunggu saja sebentar. ayo, kita angkat lagi. Hati-hati ya. Iya, Bi. Pelan-pelan saja, Bi. Eh, eh, eh. Aduh. Aduh. Bibi, ada apa, Bi? Aduh, aduh. Oh, oh. Bi, Bibi, Bi. Oh, ada apa dengan Bibi Mesin? Dia tiba-tiba saja terjatuh. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Bi, Bibi. Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menolong Bibi Mesin. Oh, bibi, Bibi, Bibi, Bibi. Tubuh Maisin tersungkur di atas rumput di depan pancuran yang terus-menerus mengalirkan air pegunungan yang jernih. Anak kecil itu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong bibinya. Dia hanya menangis sambil terus-menerus berusaha membangunkan bibinya. Tapi agaknya usahanya itu sia-sia saja karena mesin tetap tidak bergerak sedikit pun juga. Wajahnya pucat dan kedua belah matanya terpejam. Mendadak Paji Ketawang bangkit dan dia berusaha mengangkat tubuh bibinya. Bocah kecil itu, karena tenaganya yang masih lemah, akhirnya hanya bisa menyeret sedikit demi sedikit tubuh Maisin ke arah sebuah lempengan batu. Bi, Bibi, Bibi. Ah, Sikapmu itu tidak punya alasan yang kuat. Hmm. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa sumber malapetaka di dunia ini adalah kaum wanita? Eh, eh, eh, eh sudah banyak, Putri. Nggak banyak. Hmm? Dimanapun juga, kaum wanita terkenal sebagai tukang menggoda laki-laki. Hmm. Dengan senyumannya, dengan lenggak lenggok dan gayanya dengan kelingan matanya wah dengan itu ucapan-ucapan yang manis Pokoknya semua yang dimiliki wanita itulah yang dijadikan alat menggoda kaum laki-laki. Eh, dengar <laughs> sapi ompong. Apa-apa? Kalau seorang wanita menggoda laki-laki, itu hanya karena dia mendambakan seberkas cinta. Tahu? <laughs> Kadangkala seorang wanita mengorbankan segala miliknya untuk memperoleh seberkas cinta yang didambakan seumur hidupnya. Dan untuk itu, dia berani mempertaruhkan segala-galanya. Dia berani mengorbankan segala-galanya. Hmm. Tapi apa yang kemudian diperoleh dari seorang laki-laki? Apa-apa? Kekecewaan, sakit hati, derita berkepanjangan, harapan yang sia-sia, dan kesepian yang merenggut jiwa. Nah, Itulah upah kesetiaan yang diberikan oleh seorang wanita kepada laki-laki. Eh, eh, eh, kambing peon. Kau ini bukan seorang hakim. Kau bukan seorang penghulu keadilan. Bukan. Kau jangan memutuskan suatu perkara dengan berat sebelah. Tidak boleh. Berat sebelah bagaimana? Eh, dengar. Eh, dengar ya, Nenek Raga Runting. Laki-laki adalah lambang keperkasaan. Ah, laki-laki adalah lambang jiwa seorang satria. Ngawur, bicaramu ngawur. Apanya ngawur? Ah, dunia ini justru menjadi rusak dan binasa karena kaum laki-laki. Mereka itu tidak setia. Mereka menganggap derajatnya lebih unggul dibanding kaum wanita. Dan rata-rata mereka tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mau enaknya saja. lihatlah buktinya. Merekalah yang menimbulkan adanya peperangan. mereka lah yang saling berebut kekuasaan. Hm? Dan setelah berkuasa, apa yang lalu mereka kerjakan? Hm, mereka hidup bermewah-mewah dengan dikelilingi banyak wanita untuk pemuas nafsu kebinatangan mereka. Ah, oh, itu hanya sebagian kecil. Hm, tidak semua laki-laki seperti itu, tidak. Tapi ompong. Kalau misalnya kau mendapat kesempatan untuk menjadi seorang penguasa, kau pun pasti akan berbuat seperti mereka itu. Hah? aku tahu persis watak dan perangaimu, kaki tanpa rowang. Kau pun sama busuknya dengan laki-laki yang lain. Aduh, aduh, aduh, aduh. Eh, kalau aku busuk, hmm? lalu bagaimana dengan kau sendiri? Bagaimana? Apakah kau masih merasa bahwa dirimu adalah seorang remaja yang cantik jelita dan berbau harum? Kurang ajar, sapi ompong tidak tahu diri. Rasakan pukulanku ini. Tunggu, tunggu, tunggu dulu. Ah, lihat, ada yang mengintip kita. Kurang ajar. Siapa? Hmm. Apakah orang itu tidak mempunyai pekerjaan lain? Hmm, rupanya dia tidak tahu bahwa mengintip orang itu pekerjaan yang tidak sopan. Hmm, tidak tahu adat dan tata kerama. Orang seperti itu perlu dihajar. Hup. kecap sedap lebih hitam Kental dan gurih pakaian Higienisten bergizi Kecap sedap lebih hitam Kental dan gurih Kecap sedap Kecap-kecap sedap Nikmatnya kecap sedap Masakan apa saja Pasti lebih sedap Kecap sedap Rasakan bedanya untuk melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci. Karimata FM akan kembali menghadirkan informasi haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili eh, rekan-rekan dari TV One dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, ajunan orang ada kau hadir dan semakin kelebih mereka. kita kula termasuk dekau ente Ijen kita ajuran Tuhan ya Allah Karena ajuran Tuhan paling banyak yang disebabkan raki Alepuraki menyelamatkan dari neraka dan kau ada masalah akidah kawan siapa kasih kasih itu bisa. Masalah akidah kawan saya kasih itu bisa. Masalah akidah kawan siapa kasih kasih itu bisa. Simak informasi haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore mulai tanggal 3 Oktober 2011 hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi Haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1 sampai 2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801 sampai 3. Professional, care, accountable. Kaki tanpa rawang tidak senang ada orang mengintip dari balik semak belukar. Pendekar tua itu melompat sambil bersungut-sungut. Nini Raga Runting juga merasa tidak senang ada orang menguping pembicaraan mereka. Wanita tua yang juga seorang pendekar tangguh itu buru-buru mengurungkan serangannya. Tunggu, tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu, kambing peor. Wah, wah, rupanya ada orang yang mengintip dan menguping pembicaraan kita. Hmm, aku pun tidak senang melihat orang yang tidak sopan. Ayo, mari kita tanya apa maunya. Kurang. Hajar dia. Lihat. Ya? Eh? bang bayi, kiranya kau bocah kecil. Eh? Eh, aduh, aduh, aduh. Untung aku tidak segera memukul kepalamu yang masih lembut seperti anak tikus itu. Aduh. Eh, apa yang kau lakukan di sini? Eh, eh apa? A ampun, Nek. A ampun, Kek. Iya, iya, iya. Bibi Mesin. Hah? Bibi Mesin. Ada apa dengan Bibi Mesin? Eh, bicara yang jelas. Ada apa dengan Bibi Mesinmu itu? Hmm, apakah gubukmu diseruduk sapi liar? Apakah ada seekor ular yang mengganggu kalian? Cepat katakan, ayo. Bibi Mesin jatuh Hah? ketika kami sedang mencari air besi di pancuran. Tiba-tiba Bibi Mesin terjatuh, ke. Oh. Iya, terus, terus, Terus, terus, terus. Bibi Mesin terjatuh dan tidak bergerak-gerak lagi. Ah. kita harus segera menolongnya. Ayo. Ayo cepat, kita harus menolongnya. Ayo. bibimu itu? Mana? Mana? Oh, kok sekarang tidak ada di sini? Hei, bocah. Kau jangan main-main ya. Iya. Kau jangan mempermainkan kami yang sudah tua ini. Uh, tidak, Kek. Saya tidak main-main kok. Tadi bibi mesin saya baringkan di atas lempengan batu ini. Hmm. Tadi bibi jatuh di sebelah sana. Terus? Lalu, lalu saya seret kemari. Kemari ini? Iya, iya. Tapi kok sekarang Bibi Mesin tidak ada? Oh, apakah sudah lama kejadiannya? Iya, sudah agak lama juga, Nek. Tadi saya kebingungan sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya panggil-panggil, Bibi Mesin tidak mau menyaut, tidak mau menjawab, tidak bergerak-gerak. Hmm. Lalu saya berlari ke sana kemari untuk mencari pertolongan, Nek. Untuk saya dapat menemukan nenek dan kakek. Oh, bagaimana dengan bibi Mesin, Nek? Bagaimana dengan bibi Mesin, Kek? Eh, mana aku tahu. Ya, sudah, sudah. Lebih baik kita cari saja bibi Mesinmu itu. Kini Raga Runting dan Kaki tanpa ruang, segera mencari Maisin. Pertama kali mereka mencari di sekitar pancuran. Mereka memeriksa semak-semak pelukar yang tumbuh tidak beraturan di sekitar tempat itu. Sekali waktu mereka menengok ke arah celah-celah tebing yang sempit. Selanjutnya mereka menyusuri selokan kecil yang mengalir ke arah selatan. Makin lama mereka semakin mendekati gubuk tempat tinggal Arya Kamandanu. Mendadak, Panji Ketawang berteriak nyaring. Lihat, Lihat, Le. Itu dia. Itu dia, Bibi Maisin. Tubuhnya lemah sekali. Wajahnya pucat pasi. Eh, bagaimana pendapatmu, sapi ompong? Wih, ah, ompong-ompong saja kamu. Eh, tapi kata si bocah kecil itu, dia tidak bergerak-gerak. Lalu bagaimana dia bisa sampai kemari? Hah? Tadi memang dia tidak bergerak-gerak lagi, kek. Uh -uh. Setelah jatuh, Bibi Mesin tidak bergerak-gerak lagi. Matanya terpejam. Oh, mungkin dia tadi pingsan. Setelah sadar, dia mencoba untuk kembali ke gubuk. Lalu dia tidak kuat dan dia pingsan lagi. Ah, sudahlah. Ayo kita angkat tubuhnya ke dalam gubuk. Ayo, ayo. Ayo, sapi empong. Iya. Oh, jangan melongo saja di situ. Ini. Bantu aku mengangkatnya ke dalam gubuk. Iya, beres, Abang peor Aku di sebelah mana ini? Ya? Kau di sini, ah, sini di bagian sini, sini. kepala. Iya, kepala. Ah, aku di sebelah sana, di ah. bagian kaki. Ah, ayo. ayo, cepat, cepat. Eh, ayo, angkat kamu. Hmm? Iya, ah, gitu. Ayo cepat Ini. bantu aku. Iya beres. Oh, jangan cerewet kami peot. Ayo angkat. Ayo. Ayo. Ah. Aku Nini Raka Runting. Bagaimana keadaanmu, Mesin? Mengapa kau bisa pingsan di tengah jalan? Entahlah, Nek. Memang akhir-akhir ini tubuh saya lemah sekali. Barangkali saya kurang tidur. Oh. Tadi pagi saya bermaksud mencari air bersih bersama Panji Ketawang. Mm-hmm. Tiba-tiba kepala saya pusing sekali dan pandangan mata saya menjadi gelap, Nek. Tubuh saya gemetar Lalu saya terhuyung-huyung. Setelah itu, saya tidak ingat apa-apa lagi. Waktu saya sadar, saya lihat Panji Ketawang tidak ada. Saya lalu berusaha untuk bangun. Dan saya merangkak perlahan-lahan ke arah gubuk. Dan sebelum sampai ke gubuk, rupanya kau sudah pingsan kembali. Iya, Nek. Rupanya begitu. Oh, di mana Arya Kamandanu suamimu? Dia pergi, Nek. Saya tidak tahu kemana perginya. Oh. Sudah beberapa hari ini, dia meninggalkan lereng Gunung Arjuna. Dia tidak mau mengatakan kemana arah hmm. tujuannya. Begitulah. Begitulah kelakuan seorang laki-laki. Dimanapun sama. sungguh memuakkan. Seperti babi hutan saja. Melihat istrinya hamil tua malah pergi seenaknya. Eh, Mesin. Apakah kau bertengkar dengan suamimu itu? Ah, hmm? Tidak, Nek. Kami tidak bertengkar. Tapi saya tahu, Kakang Kamandanu sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya menerima saya sebagai istrinya. Loh, loh, loh. Mengapa bisa begitu? Bukankah kau ini benar-benar istrinya? Hmm? Memang, Nek. Saya sudah resmi menjadi istrinya. Tapi sebelum saya menjadi istrinya, ada peristiwa pahit yang telah menimpa diri kami berdua. Peristiwa itulah yang membuat Kakang Arya Kamandanu masih menyimpan sepungkah kekecewaan. Meisin lalu menceritakan hubungannya dengan Arya Kamandanu baik sebelum menjadi suami istri ataupun sesudah menjadi suami istri. Memang sepintas selalu hubungan mereka nampak selaras dan sepadan. Tapi sebenarnya hubungan mereka rawan sekali. Ada semacam jurang kegelapan yang memisahkan mereka. Nini raga Runting manggut-manggut setelah mesin selesai bercerita. Oh, jadi begitu rupanya. Ya, ya. Dalam hal ini kau tidak bersalah, Mesin. Yang berdosa besar ya si Arya Dwi Pangga itu. Binatang itu tidak pantas dilahirkan dan hidup. Dan sebenarnya suamimu Arya Kamandanu itu harus juga bisa mengerti. Ya, tapi begitulah. Sudah kukatakan sejak semula, laki-laki dimanapun sama. Mereka mau enaknya sendiri. Mereka mau benarnya sendiri, sedangkan yang tidak enak, yang serba salah, dilemparkan pada kaum istri. Ada satu hal yang membuat saya prihatin hingga sekarang, Nek. Ah, apa itu? Saya masih juga belum bisa mengerti. Saya mencintai suami saya. Saya sungguh-sungguh mencintainya, Nek. Tapi mengapa dia masih juga belum mau percaya? Oh, katakanlah, Nek. Katakanlah, apa yang harus saya lakukan agar supaya suami saya itu mau percaya, Nek? Oh, Mesin, kau sabar saja dulu. Soal kepercayaan itu memang sulit. Tidak bisa dipaksakan. Dan seringkali kepercayaan itu tumbuhnya sedikit demi sedikit. Iya, Nek. Saya memang akan terus mencoba. Saya tidak mempunyai pilihan lagi selain terus-menerus mencoba. Mudah-mudahan suatu ketika Kakang Kamandanu akan mau percaya bahwa sesungguhnya aku benar-benar mencintainya, Nek. Ah, ya, ya, ya, baiklah. Semua orang punya rencananya sendiri-sendiri. Punya keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang ingin begini, sementara yang lain ingin begitu. Tapi yang penting, bagaimanapun keadaan orang itu, dia harus tetap berpikir secara benar. Sekarang ini kau harus tetap memperhatikan kesehatanmu, Mesin. Kalau tubuhmu sehat, maka bayi yang kau kandung itu pun ikut sehat. Kau harus makan banyak, tidur cukup, dan jangan memikirkan hal-hal yang berat yang nantinya akan mengganggu ketentraman jiwamu. Soal Kamandanu suamimu itu, serahkan saja padaku. Uh, apa maksud Nenek Raka Runting? Biar aku yang akan mencarinya. Uh, Nek, uh, saya... Saya hanya merepotkan nenek oh, saja. Tidak. Saya sudah banyak berhutang budi pada nenek Raka Runting. Keadaanmu memang menyedihkan dan pantas mendapat pertolongan. Ya, sudahlah, Mesin. Jangan pikirkan soal itu. Kau tenang-tenang saja di sini ya. Terima kasih, Nek. Terima kasih sekali. Tapi kalau misalnya nenek bisa menemukan Kakak Kamandanu, belum tentu dia bersedia kembali ke lereng Arjuna dan tinggal bersama kami di sini. Oh, kalau dia tidak mau kembali ke lereng Arjuna, itu hanya semakin membuktikan bahwa pada dasarnya laki-laki tidak bertanggung jawab. Dan laki-laki seperti itu harus dipaksa untuk bertanggung jawab. Kalau perlu, dengan kekerasan. sudahlah. Kalau Arya Kamandanu bersikeras untuk tidak mau kembali, akulah Nini Raga Runting yang akan menyeretnya kemari. lidele tan buah penak kali gede milingetan debu dowo tapi enak <laughs> ayo coba gajah yang besar apanya ayo gajah itu yang besar apanya kalau kau bisa menebak teka-tekiku ini wah <laughs> kau pastilah anak yang cerdik ayo gajah yang besar apanya ayo gadingnya kek oh, Bukan. <laughs> Gajah yang besar kok gadingnya. Bukan, bukan gadingnya. Ayo, apa ya? Eh, eh, eh, telinganya, kek? Wah, bukan. Bukan telinganya. Telinga gajah memang besar. Besarnya sebesar apa itu kipas. Tapi gajah yang besar bukan telinganya. Ayo, apa aja? Pikir-pikir, coba pikir sekali lagi, ayo. <laughs> Hmm. Ayo, terus pikir, hmm. ayo. Apanya ya? uh, <laughs> badannya, kek. Hmm? Gajah yang besar, ya badannya. Hmm? Badan gajah kan besar sekali, kek. Mungkin jauh lebih besar dari badan seekor kerbau yang paling besar. <laughs> ya kan, kek? Bukan, bukan, bukan badannya. <laughs> Ini dengar baik-baik ya. Gajah yang besar, iya rumahnya. Ah, lagi? Ah, mana ada gajah punya rumah? Iya, rumahnya besar itu. Eh, kalau gajah liar di hutan ya memang tidak punya rumah. Tapi kalau gajah milik raja atau para bangsawan, ya ada rumahnya. Besar, benar kan? Ayo, <laughs> gajah yang besar tentu saja rumahnya sendiri. Nah, sekarang ini ya, dengar sekali lagi. Ada teka-teki yang bagus. Dengar ya. <coughs> Bapak Pujung Dodo aku Dodo gunung Sabamu ing sendang Pejoanmu lambung kereng Prabding wismo si pucuk mutak woyo Ayo Apa? sekali, kek. Apa itu artinya? Aduh, aduh. Ini artinya begini ya. Ah, Bapak Pucung Dudu Watu Dudu Gunung ya. Itu artinya bukan batu juga bukan gunung. Ah, sabamu ing sendang. Ini artinya kamu biasa bermain-main di sekitar sendang pencoanmu lambung kereng. Ah, kamu biasa hidup di lambung sebelah kiri. Lalu tapting wisma si pucung mutah kuoyo. Ya, dan setelah sampai di rumah, si pucung itu tadi mengeluarkan air atau memuntahkan air. Nah, coba tebak apa si bapak pucung itu tadi? Ayo, <laughs> kalau kau bisa menebak, wah kau pastilah anak yang sangat cerdik. <laughs> Ayo, ayo, apa artinya? Ayo, cepat. <laughs> Ayo, pikir-pikir. Tidak bisa, kek. Ah. Sukar sekali teka-tekinya. Tidak bisa. Apa, hmm. Kek? Apa jawabannya, Kek? Hmm, hmm, ya, dengarkan. Apa ya. sih Bapak Pucung itu artinya? Ya, dengarkan. Bapak Pucung itu artinya Kerenting atau tempat untuk mengambil air. Nah, kerenting itu kan bukan batu dan bukan gunung, ya kan? Nah, dia biasa berkeliaran di sendang untuk mencari air. Dan setelah sampai di rumah, maka dia akan memuntahkan air. Nah, gitu. Coba bagaimana? Ah, kamu sudah kalah dua kali ini. ha? <laughs> Ah, tapi sebenarnya kau anak yang cukup cerdik. Hanya kau sepertinya malas berpikir dan tidak berlatih dengan baik. Uh, oh ya, Kek. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Mau tanya apa? Uh, silakan, ayo, silakan tanya, tanya. Nama kakek kok lucu sekali. Kaki tanpa ruang. Kok lucu sekali. <laughs> Apakah nama itu ada artinya juga, Kek? Ada tentu saja ada artinya. Kakek artinya orang yang sudah tua, ya. Bukankah benar aku ini orang yang sudah tua? Eh, ini tidak saja jengkolku sudah putih. <laughs> Maka tepat sekali kalau aku menggunakan nama kaki. Sedangkan tanpa ruang artinya tidak punya teman. Nah, bukankah aku ini <laughs> tidak punya teman. ah, punya kek? Mana? Bukankah Nini Raga Runting itu temanmu yang paling baik? Wah, bukan ya, Bukan temanku. <laughs> Mana sudah aku punya teman nenek-nenek peot begitu. Mana cerewet, mana galak, <laughs> Rugi berteman sama dia. Dia itu musuhku, bukan teman, bukan. Apakah kau juga seorang pendekar, kek? Melihat kau juga pandai sekali ilmu kanuragan. Paman Kamandanu juga pandai ilmu kanuragan? <laughs> Ya, aku tidak pandai sekali, tidak. Hanya sekedar bisa saja. Ya. Nah, tapi ilmu kanuragan itu penting. Ya. Paman ya. Kamandanu juga berkata begitu. Ilmu kanuragan itu penting untuk membela diri katanya. Ah, ah iya iya, untuk berjaga-jaga menghadapi orang-orang yang mau berbuat jahat pada kita. Ya. Paman Kamandanu pandai sekali menggunakan pedangnya, waduh, Kek. Waduh, waduh, waduh. pedangnya besar sekali. Oh. Dan kalau dicabut, pedang itu menyemburkan warna merah. Hmm. Ah, seram sekali, Kek. Iya, iya, iya. Apakah kau juga mempunyai senjata, Kek? Iya, iya tentu saja punya. Hampir semua makhluk hidup ya, itu punya senjata untuk mempertahankan dirinya dari ancaman bahaya. Ah, tawon. Ah, tahu kan tawon kamu? Ya. Nah, itu mempunyai sengat untuk senjata. Gajah mempunyai belalai, gading, dan tenaga raksasa untuk menghadapi ancaman bahaya. Lalu oh, harimau ah, itu mempunyai taring dan cakarnya yang tajam bagaikan sebilah pisau. Ah, lalu ular itu itu mempunyai bisa untuk mematuk lawan-lawannya. Gitu. Ya dan aku pun juga punya. Nih, lihatlah. Apa itu, Kek? <laughs> Inilah senjataku. Senjataku ini bernama ikat kepala geledek. Ah, dia senjata yang ampuh sekali. Kau mau lihat buktinya? Hmm? Hmm? Ya, coba uh, uh, uh, kau berdiri ke sana itu. Oh. iya, iya. Sudah, sudah. Cukup, cukup, cukup. Ya, ah, sudah ya. cukup. Kau lihat dari situ ya. Hmm? Awas, lihat, perhatikan ya. Ya. Wah, bagus kek. Bagus sekali. Ah, hebat sekali senjatamu kek. Ya, ya, ya. Ayo kek, lagi kek, ya, lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Ya. Hai. Ah. Eh, cukup, cukup sapi ompong. Tidak ada manfaatnya pamer kepandaian di depan bocah ingusan. Sudah. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Kau menjaga mesin dan anak kecil itu. Eh, tunggu, tunggu dulu. Tugas, tugas saja. Eh, kau mau kemana? Kau jangan mengikuti aku. Kau di sini saja, tapi ampang. Eh, tunggu kambing peot. Kambing peot, tunggu. Nini Raga Runting tidak mau mendengar teriakan-teriakan kaki tanpa roang. Perempuan tua itu terus saja melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik tikungan bukit. Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian sandiwara radio Tutur Tinular.